Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemarin kita sudah membaca mukaddimah atau pembukaan daripada kitab Al-Mandumah Al-Baituniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mana kesimpulannya ilmu mustalah adalah ilmu yang sangat mulia. Itu ilmu yang mana na'am barakallahu fikum diketahui dengan ilmu tersebut keadaan perawi dan juga hadis yang diriwayatkan. Dari sisi mana? Dari sisi diterima ataukah ditolak. Ilmun yu'rafu bihi ahwalu ar-rawi wal marwi min haitsul qabul war Paham ya? Ilmu yang barakallahu fikum yang diketahui dengannya yurafu bihi ahwalur rawi, keadaan perawi, apakah perawinya sikah? Perawinya makbul, diterima atau tidak? Kemudian marwi hadisnya. Hadisnya bagaimana? Lemah ataukah sahih ataukah hasan? Naam, min haitsu al-qabul war Dari sisi diterima atau ditolaknya itu. Itulah ilmu mustalah. Paham ya? Ilmu mustalah. Kemudian ilmu hadis tersendiri, tersendiri barakallahu fikum, ilmu hadis tersendiri terbagi menjadi dua, ilmu ar-riwayah sama ilmu ad-dirayah. Ilmu riwayah itu adalah ilmu yang membahas berkaitan masalah apa? Nah, apa sih yang dinukilkan, yang diambil dari Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau keadaan? Kan seperti itu. Paham ya? Nah, ilmu riwayah itu adalah ilmu yang bersangkutan atau berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang dinukilkan dari Rasulullah itu loh. Paham ya? Yang dinukilkan Rasulullah itu apa? Sifatnya bentuknya apa? Perbuatan atau ucapan atau ataukah apa? Keadaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena ilmu hadis ada ilmu apa? Ma ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw eh? Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan atau perbuatan atau nam ketetapan atau sifatnya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum ya wa Itu adalah ilmu riwayah. Sedangkan ilmu dirayah ilmu dirayah, ilmu hadis yang sifatnya dirayah adalah apa? Adalah ilmun yubhasu na fikum fihi an ahwal rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Paham ya? Dari situ itu paham ya. Jadi yang diinginkan ilmu mustalah berarti apa? Yang dirayah atau riwayat? Yang paling inti Aslinya dua-duanya, cuman yang sering nampak dan menonjol adalah ilmu dirayah ini. Paham ya? Eh? dengan ilmu hadis, ilmu dirayah ini barakallahu fikum, ilmun yubhatsu fihi ahwalur rijal atau ahwalu arrawi eh? kemudian wal marwi, arrawi berarti otomatis rijal sanad. Al-marwi berarti hadisnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hadisnya, nah sanadnya bagaimana? Sahih atau tidak, muqati atau mutasil. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan itu. Ewa. Eh, jadi ilmu dirohnya ada ilmun yu'rafu fihi atau yubhatu fihi. Na'am barakallahu fikum an ahwalir rawi wal marwi min haithul qabul wa rad. Ilmu yang membahas masalah apa? Yang membahas masalah keadaan perawi. Paham ya? Keadaan perawi dan juga keadaan hadis ditinjau dari sisi diterima atau tidak. Tak belum itu? Nah, barakallahu fikum itu. Terus fungsinya apa? Fungsinya belajar ini? Fungsinya biar orang itu bisa merojihkan dan bisa nah kalau fikum mengambil pendalilan dalam artian hadisnya bagaimana ini. Kemarin kan tujuannya tujuan yang tangkinya adil adillah, mensucikan dalil. Paham ya? Dari kotoran-kotoran apa? Kedzaifan. Paham ya? Sesuatu yang dhaif dibersihkan, sucikan dengan ilmu hadis ini. Paham ya? Nah, dalam perawinya atau sanatnya dibersihkan, sucikan. Paham ya? Fungsinya ada tujuan daripada Nah barakallahu fikum ilmu hadis ini. Tangkiyatul adillah al hadithiyah wa takhlisuha mimma yashubuha Minun dha'fin wa khairi Ya enggak? Fungsinya atau faedah daripada ilmu mustalah itu adalah mensucikan dalil-dalil yang bersifat hadis Nah, kemudian memurnikan dari kotoran-kotoran kelemahan. Nah, barakallahu fikum yang tujuannya tujuannya agar seseorang itu lebih tenang dan mapan dalam apa? pendalilan atau berdalil. Paham ya? Karena nggak mungkin kita berdalil dengan hadis yang lemah. Tidak mungkin kita berdalil dengan hadis yang lemah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan itu. Qala al-muallif rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ya, mulailah beliau sekarang akan nah, menyebutkan di sini. Walaupun pada asalnya kalau kita telusuri, al-muallif tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dalam matan baikuniyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi dimulai langsung dengan apa? dengan abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyin ursila ya kan Ewa. cuman bismillahirrahmanirrahim beliau akan memberikan faedah untuk kita nah inilah bagusnya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam taala walaupun meluas sedikit tapi ada faedah yang sangat banyak di situ paham ya sebelum beliau menginjak atau sebelum beliau melanjutkan pembahasan yang inti yaitu mustalahul hadis beliau memberikan gambaran-gambaran bagaimana makna-makna dan juga faedah yang sangat mulia kita lihat sini Bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalatu ayatun min kitabillahi azza wa jalla. Perhatikan ini. Basmalah itu adalah salah satu ayat daripada Al-Qur'an, bukan surat Al-Fatihah. Bukan bagian surat Al-Fatihah. Bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri dalam Al-Qur'an yang fungsinya memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Adapun Al-Fatihah yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Perlu diperhatikan itu, jangan saya bingung. Terus bismillah bukan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Bismillah itu ayat dalam Al-Quran tapi ayat tersendiri yang fungsinya misalkan antara surat yang satu dengan yang lainnya. Paham maksudnya? Ayo ana barakallahu fikum. Nah, bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Al-basmalah lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian na barakallahu fikum al-hawqalah. Al-hawqalah. Kul Al-hawqalah. Al-hawqalah La hawla wa la quwata illa billah. At-talbiyah At-talbiyah Talbiyah Talbiyah Terus Eh? Yang sempurna, yang sempurna Yang pelan-pelan, tegas Ewa, eh, labbaika Allahumma labbaika, labbaika la syarak la syarika la la syarika syarikalak, ya kan? Kemudian apa? La syarikalak, la syarika syarikalaka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka lak, la syarika syarikalak. Itu lafaz talbiyah. Paham ya? Kalau tasmiyah bagaimana tasmiyah? Bismillah. Jadi kalau kita mau makan, bacanya bismillah atau bismillah? Bismillah. Nah, barakallahu ya ghulam samillah. Wahai gulam, sebutlah sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, kananmu. Kul mimma dan makanlah dari apa? Dari yang di depanmu atau yang dekat dengan kamu. Syahidnya mana? Bismillah, tasmiyah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hamdalah Alhamdulillah alamin. Allah subhanallah Hah? Istilahnya Istilah yang lain tasbih, tahmid, takbir. Itu pahamnya seperti itu ya. Dalam barakallahu fikum na'am. Hal halah La ilaha illallah. Paham ya? Mubasmil Mubasmil itu orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau nanti akan menyebutkan lafaz itu mubasmil. Basmalah yubasmilu basmalatan. Mubasmil basmal. Mubasmil itu yang mengucapkan, mubasmal itu yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim adalah basmalah. Nah ya? Itu dipelajari dalam ilmu nahwu dan saraf. Nah, cuman kita biar memperkenalkan biar nggak bingung itu. Bismillah, menyembelih hewan bismillah. nggak perlu bismillah lain, walaupun sah. Bismillah kan tasmiyah. Bismillah. Nah, di sini. Al-basmalah ayat yang min kitabillah jalla wa ala. Fahiya min kalamillahi ta'ala. Dia atau bismillah ini termasuk apa? Termasuk ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yubtada'u biha fi kulli suratin min suratil Qur'anil Karim diawali dengannya pada setiap surat daripada surat Al-Qur'anul Karim illa surah surat Al-Bara'ah illa surat Al-Bara'ah kecuali surat Al-Bara'ah surat apa ini At-Taubah disebut juga dengan Al-Bara'ah disebut lagi dengan Al-Fatihah Sebut dengan Wallahu wala Sebut dengan Al-Fadihah. Al-Fadihah ghadab. Tamam. Nah, al-Fadihah. Nah, yang membongkar kejelekan atau kejahatan orang munafikin. Fa innaha la tubda' bil basmalah. Karena sesungguhnya surat tersebut tidak diawali dengan bismillah. Paham ya? Tidak diawali dengan Bismillah di situ. Nah, Nang karena ada yang mengatakan itu sambungan kisah dengan surat Al-Anfal katanya. Nah, kita lihat di sini, ittiba'ni sahabat ridwanullahi alaihim. Dalam rangka mengikuti apa? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Nah, yang pertama karena mengikuti apa tadi? Mengikuti Al-Qur'anul Karim, kemudian juga nah barakallahu fikum di antaranya dalam rangka mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Walau anna al-basmalah kanat qad nazalat fi awal hadis surah. Nah, kalau seandainya basmalah itu telah turun pada awal surat ini, lakanat mahfudatan kama hafidat fi baqiyati fi baqi aswar. Kalau seandainya nah, telah turun pada awal surat ini, niscaya apa? Niscaya telah terjaga sebagaimana terjaganya nah sisa-sisa surat yang ada. Paham ya? Tapi kan di situ enggak diturunkan itu. Enggak ada lewat lain. Surat Al-Baqarah sudah dilihat sendiri itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Cuman di sana ada salah satu surat yang bismillahirrahmanirrahimnya double. Double dalam artian di awal juga ada, di tengah-tengah ayat juga ada. Surat apa itu? Wallahu wala alam. Surat apa? Wala alam. Surat apa? Akhirnya. Eh? Yusuf? Tak suruh nyalikan sehari semalam loh Yusuf. Berapa Hasan? An-Naml, surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat untuk siapa? Malaikat Saba, Ratu Saba itu yang masyhur dikenal dengan Balqis atau Bilqis. Kamu itu ya? Nah, kemudian situ innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu surat pertama awal sama tengah ada. Maksudnya ya? Nah, selain itu enggak ada. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, walakinnaha lam tanzil 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi surat tersebut atau ayat tersebut basmalah tersebut tidak turun. Naam, barakallahu fikum kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakinnas sahaba ashkala 'alaihim. Naam. Akan tapi para sahabat itu yang ada iskal. Ha? Lakin sahabat ashkala 'alaihim. Ada iskal ya di hadapan mereka, ada permasalahan itu. Hal suratu bara'ah minal anfal am anha suratan Naam, am anha suratun mustaqillatun. Apakah surat Al-Baqarah itu termasuk surat bagian dari Al-Anfal? Apa maksudnya ya? Ataukah surat tersendiri gitu loh. Fawadau fasilan bainahuma dunal basmalah. Kemudian mereka meletakkan pemisah antara keduanya tanpa lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di situ ya. Dalam Al-Qur'an ada pemisahnya. Contoh pemisahnya ya bukan bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai bawah ada lagi itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, karena bismillahirrahmanirrahim memang tidak dimasukkan situ. Dikecualikan itu, nah. Paham maksudnya ya? Ayo. Wal basmalatu fiha, sekarang basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada jarun wa majrur. Jarun itu huruf jar, majrur itu isim yang majrur. Bismi. Bisma atau bismi? Bismu boleh enggak? Enggak boleh. Bismu juga enggak boleh, bisma juga boleh, harus bismi. Bismillah. Kenapa? Karena di situ ada huruf jar. Setiap isim yang kemasukan huruf jar pasti apa? Muhammad. Wah. Setiap isim yang kemasukan huruf jar pasti majrur. Baru dirinci asal tanda jar itu dengan kasrah. Itu caranya. Paham soalnya ya? mana? bismi, nah itu bismi. Kata beliau, wal basmalah fiha, di dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ada jarun wa majrur, ada jar dan ada majrur. Mana? Bismi. Wa mudhafun ilaih wasifah, ada mudhaf ilaih. Bismillah. Ismi mudhaf kepada apa? Lafzul jalala Allah. Eh? Allahi. Setiap mudhaf ilaih pasti jar majrur. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur. Jadi enggak boleh bismillahu. Boleh enggak? Bismillah boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Paham ya? Karena susunannya mudhaf ilaih. Wasifah dan juga sifat. Mana sifatnya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat untuk Allah taala. Paham ya? Ar-Rahman, nah itu adalah nama, di dalamnya terkandung sifat Ar-Rahmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Fal jaru wal majrur huwa bismi. Lafaz jar dan majrur adalah bismi. Wal mudhaf ilaih huwa lafzul jalalah Allah. Allahi. Paham ya? Nah, kenapa kita harus melafat, melafatkan lafaz jalalah gitu? Karena yang kita i'rab itu bukan zat Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya yang kita i'rab. Jadi enggak boleh kita Allahu marfu, enggak boleh. Allahu mansub, enggak boleh. Allahu majrur, enggak boleh, tapi lafaz jalalah. Ini pembahasan dalam ilmu apa? Nahwu, bukan pembahasan kita di sini. Nah, cuman sekedar cuplikan saja. Wasifatuhu ya Rahman Rahim. Sifatnya di sini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ayo, kemudian perhatian sini Wa kullu jarin wa majrurin la budda lahu min ta'alluq. Dan setiap susunan jar dan majrur itu pasti harus adanya ta'alluq. Apa ta'alluq? Keterkaitan. Keterkaitan yang tersembunyi, tidak ditampakkan di situ. Kan ya, tidak ditampakkan, tidak mengalami apa? Tidak mengalami penampakan. Paham ya? Tidak mengalami penampakan tapi penyembunyian fiil yang dilakukan di situ nanti. Ketika orang mau makan mau minum, apa yang dibaca? Bismillah. Ada yang disembunyikan enggak? Ada yang lafaz yang disembunyikan nggak di situ? Ya, eh? Ada. Mau makan bismillah enggak perlu bismillahi akul. Bismillahi asyraf. Lafaz asyraf dan di mana? Disembunyikan. Tidak mengalami apa? Penampakan. Paham ya? Tidak mengalami penampakan di situ. Penampakan fiilnya disembunyikan. Oh, jadi bismillah takdirnya bismillahi asyraf aslinya gitu. Bismillahi akul. Nah, ini nanti juga bismillahi akra misalkan atau bismillahi ngam adrus misalkan seperti itu. Mau mau berang, mau berangkat bismillah. Mau makan bismillah. Mau kerja bismillah. Itu ada takdirnya semua di situ. Paham ya? Dan takdir itu tidak perlu disebutkan. Paham ya? Nah, ayo kita lihat di sini. Imma bi fi'lin ka qama, keterkaitannya imma dengan fi'il seperti qama au ma'nahu atau dengan maknanya ke ism fa'il. Ism fa'il berarti qaimun gitu. Au ism maf'ul masalan atau ism maf'ul berarti apa? Maqamun. Seperti itu. Tapi ingat ini sekedar cuplikan boleh disebutkan. Cuman sekarang intinya berikutnya. Nah, intinya apa? Jal itu pasti ada keterkaitan sih. Bismillah juga ada keterkaitan. Bismillah apa dia? Kenapa mengawali bismillah? Berarti ada yang dibuang gitu. Ada yang disembunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Akrab misalnya, aku membaca. Kenapa demikian barakallahu fikum? Aslinya dalam sebuah faedah barakallahu fikum yang namanya jar majrur itu diakhirkan atau diawalkan? Diakhirkan aslinya. Marartu bizaidin atau bizaidin marartu? Marotu bizaidin. Namun ketika jar dan majrur diawalkan itu memberikan faedah yang sangat besar. Apa faedahnya? Al-hasr wa takhsis. Kaidahnya apa? Taqdimu ma haqu ta'khir yufidul hasr. Taqdimu ma haqu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Berarti maknanya bagaimana nih? Kan as aslinya kan aku bismillah. Itu aslinya ya. Asrabu bismillah. Aku akan makan dengan menyebut nama Allah taala. Aku akan minum dengan menyebut nama Allah taala. Tapi kalau seperti ini kan masih ada kemungkinan menyebut nama yang lain. Tapi ketika dia itu sembunyikan di akhir bismillah baru dia minum. Bismillah baru dia makan. Maknanya apa? Aku tidak makan dan tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada pembatasan itu? Pembatasan. Paham belum? Ayo nah. Ini pembahasannya sangat rumit tapi seru, paham ya? Yang jelas dipahami. ya berikutnya. Fal basmalatu muta'alliqatun bi mahdzufin, maka lafaz rahim bismi itu punya keterkaitan dengan sesuatu yang dibuang. Fama huwa hadzal mahzuf Apa yang dibuang ini kata beliau? Apa yang dibuang ini? Ikhtalafan nahwiyun fi takdiri hadzal mahzuf Belajar nahwu lagi berarti di sini ya. Padahal kita mustalah ini kan, tapi nggak masalah karena beliau memang memberikan faedah yang sangat bagus sekali. Eh, dalam artian faedah seperti ini jangan disepelekan itu loh. Beliau menyebutkan fungsinya biar melekat gitu. Nah, kullama takarrar apa? Eh? Kullama takarrar apa? Sufyan. Kullama takarrar apa Fauzan? Kullama takarrar takarrar. Kullama takarrar takarrar. Apa artinya? Semakin terulang-ulang semakin melekat. Paham itu cuma kaidah. Eh, kaidah kullama takarrara takarrar. Kalau di Arakat Arakat semuanya kullama takarrara takarrara. Paham ya? Man sabata nabata. Ya. Eh, man sabara dhafara. Itu kaidah paling semakin berulang-ulang semakin melekat. Bukan malah semakin menjauh. Paham ya? Nah, kalau itu di sini. Dan Ikhtalafa kita fi tadbiri hadzal mahdhuf. Nah, ahli nahwi mereka berselisih tentang mengenai nama yang dibuang ini apa? Yang dibuang di sini barakallahu fikum. Nah, Lakin ahsan makila fi, tapi pendapat yang lebih bagus atau pendapat yang paling bagus berkaitan masalah ini, wa sahih dan ini yang kuat, anal mahdufa fi'lun muta'affir atau fi'lun muta'akhirun, nah fi'lun muta'akhirun munasibun lil maqam. Fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan apa? Maqam tempatnya. Nah, sekarang kalau kita minum, itu ada fi'il yang dibuang enggak? Fi'il yang disembunyikan enggak? mau minum tuh Bismillah ada kan Bismillah asma mau makan Bismillah Bismillah ya, akhir nah itulah fiil yang diakhirkan yang disembunyikan di situ kenapa kok diakhirkan karena memberikan faedah pembahasan tadi itu kami tidak minum dan tidak makan kecuali dengan Bismillah tadi mau sudah ya Asalnya boleh diakhirkan boleh aja, cuman kan faedahnya kurang. Ada di situ. Nah, barakallahu fikum kata beliau di sini, Amal masyhur pendapat yang sahih bahwasanya yang dibuang yang punya keterkaitan dengan firman majrur tersebut adalah fiil yang diakhirkan yang sesuai dengan makom. Apa makom itu? Tempat dan kedudukannya. Tempatnya. Nah, ada situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Perhatian situ. Nah, jadi sekarang beliau ini kan misalkan beliau mau mensyarah berarti bismillah Kalau beliau yang membaca bismillah takra. Sesuai kan kadarnya ya. Nah, barakallahu yang seperti itu. Nah. Kemudian berikutnya, misalnya contohnya kita lama dulu? apabila ada orang yang berkata bismillah. orang bismillah berkata gitu Bahwa yuridu itu hanya an Dalam keadaan dia ingin membaca puisi atau pantun. Ah, puisi atau pantun. Nadm, puisi atau pantun. Fa takbir takbir kuno, maka takbirnya menjadilah bismillah Ya kan? Sesuaikan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan ya dengan Bismillah. Hadir sama Bismillah asyraf. Nggak mungkin kan? Bismillahnya akul. Mau minum berarti Bismillahnya asyraf. Mau tidur bagaimana? Bismillahnya Bismillah apa? Eh? Anam anam. Ah. Bismillah anam. Kalau bismillah arkut. Paham ya? Takdirnya sesuaikan ya. Takdirnya sesuaikan. Maksudnya ya? dan eh, berhukum. Nah, berikutnya makna kan? Wa idza kana an-nadhim huwa alladhi qala. Nah, sekarang kalau seandainya penyusun santun ini apa puisi ini yang dia yang berkata bismillahirrahmanirrahim, akhirnya apa tadi? Bismillah fa inna takdira yaqulu bismillah anzur. Paham ya? Nah, dengan menyebut nama Allah Taala eh, aku menyusun puisi apa pantun ini. Nah, tapi beliau kalau kita tulisin matanya itu enggak ada. Nah, langsung beliau Abdul bin Hamdi Musoliyana Muhammadin khairun nabiyyin ursila dan ila akhirnya. mana? ya? Nah, tapi tidak masalah kita lihat nah, ada yang sangat berharga ini. Walimada qaddarnahu fi'lan wa lam nuqaddirhu ismun ismu fa'ilin masalah. Nah, ditanya lagi. Kenapa kok nakdirkannya milih fi'il gitu loh? Kok tidak memilih isim fa'il? Eh, kok malah milih yang fi'il? Kenapa? Kok bismillahirrahmanirrahim? Dengan lafaz yang lain gitu loh. Tapi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim dengan fi'il kenapa itu? Itu pertanyaannya. Kalau tidak dengan isim fa'il, nah kemudian kita katakan qaddarnahu fi'lan, kita menakdirkan dengan lafaz fi'il li'anna al-asla fil 'amal af'al. Li'anna al-asla fil 'amal al-af'al. Karena hukum asal yang namanya yang beramal itu adalah fi'ilnya. Paham ya? Hukum asal yang namanya amalan itu pada fi'il. Isim itu kenapa beramal karena menyerupai fi'il? Paham ya? Isim fa'il beramal sama fi'il, kenapa? Menyerupai fi'il. Asyai ida asyai asyai akan hukmah. Sesuatu itu ketika menyerupai sesuatu mengambil hukumnya. Nah, oleh itu Walihada ya'mal fi'il biduni syartin. Oleh karena itu atau oleh karena ini fi'il itu beramal tanpa syarat. Fi'il beramal tanpa syarat. Darabtu Zaidan, fi'il beramal asal dengan tanpa syarat. Wa ma siwahu awamil ismiyah. Dan yang selainnya berupa amil-amil. Nah, dari kalangan isim fa innaha tahtaju ila syartin, maka dia butuh bersyarat. Kenapa isim beramal? Karena dia isim fa'il. Kenapa isim fa'il beramal? Karena dia menyertai fa'il. Oh ya? Nah, ad-daribu ala didarabat. Jadi al-madrubu ala diduribat. Seperti itu. Nah, barakallahu ulama. Kemudian berikutnya, wa limana qadarnahu mutaakhiran? Nah, kenapa kita menakdirkan dengan cara yang tersebut apa? Nah, diakhirkan mutaakhiran, diakhirkan kenapa? Nah, Kita katakan, kita menakdirkan dengan cara diakhirkan dikarenakan dua sisi. Apa yang mau mobil badan Bismillah Taala dalam rangka mencari berkah, mencari barakah, mencari mencari karunia dengan memulai dengan lafaz Bismillah. Tahu ya dengan lafaz Bismillah. Nah, ini pelan Penulisan kalau Bismillah kalau Arab seperti itu. Hamzahnya digandeng dengan ba. Kalau tasmiyah Bismillah. Tapi kalau bismillah Rahim Hamzahnya langsung digandeng dengan Kamu Amlun. Seperti ini. Kalau Nasara misalkan mau SMS ini. ismi, Bismillah. Ini kalau bismillah itu ya, ya. Ini metasmiyah namanya. Kalau sempurna, gandeng langsung. Mana? Langsung ya. Nah, barakallahu Liyakuna ismullahi ta'ala muqaddam. Agar nama Allah Ta'ala itu didahulukan. Coba kalau kita bahas sekarang. Asraful bismillah. Nah, nama Allah itu diakhirkan apa tadi? Diakhirkan. Nah ini tujuannya kenapa Pak? Fiilnya diakhirkan. Biar atau supaya nama Allah itu yang didahulukan. Liyakuna ismullah ta'ala dalam muqaddam. Agar nama Allah Subhanahu Ta'ala itu yang didahulukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan didahulukan sesuatu yang sepantasnya, sehaknya atau yang haknya diakhirkan itu mereka pada apa? Pembatasan. Aslinya dia menjurulkan diakhirkan aslinya. Tapi ketika didahulukan mereka pada apa? Asal pembatasan. Oleh benar-benar kami itu tidak baca ketemu dengan yang benar orang itu. Paham ya? Seperti kisah yang lain. Iya karena dua artinya hanya kepada mula kami menyembah. Ini banyak lainnya. Tidak. Padahal iya majzum kalau kita telusuri maf'ul bih dia. Maf'ul yang didahulukan. Aslinya nak butuhkan. Kami menyembahmu. Nah, kalau butuhkan kami menyembahmu, ada ihtimal yang lain menyembah yang lainnya. Bisa jadi dia menyembahmu, menyembah yang lainnya. Tapi ketika maf'ul bih itu yang diakhirkan, dipindah di depan, didahulukan, maka mereka faedah hasil pembatasan. Bahwasanya annana la na'budu illa iya. Bahwasanya kami tidak menyembah kecuali kamu kecuali kepadamu. Berarti tidak menyembah yang lainnya. Masuk enggak? Berikutnya, faidah kulta, maka apabila kau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Taala akroh aku membaca. Ta'ayyana annaka akrah, Bismillah, la Bismillah ya kan? Nah maka pastilah bahwasanya kamu itu membaca Nah, atau akan membaca dengan menyebut nama Allah Taala bukan dengan menyebut nama yang lain. Pasti itu jangan mau minum ya Bismillah langsung. Mau makan Bismillah, tapi nggak perlu apa? tidak perlu mengalami penampakan di situ. Paham ya? Penyembunyian yang sembunyikan. Tapi kalau kita nampakkan boleh nggak? Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asrof. Kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelamaan kan? Nah, barakallahu fikum. Kita diakhirkan sembunyikan. Tahu saya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Satu lagi. Wa nahnu qaddarnahu munasiban lil maqam. Kenapa kita menakdirkan yang sesuai, yang cocok dengan keadaan dan tempatnya kenapa? Li'annahu adallu 'alal maqsud. Dikarenakan hal tersebut lebih menunjukkan ada yang isim ya, sebagai khobar an. Dikarenakan apa? Nah, barakallahu fikum takdir tersebut lebih bisa menunjukkan alal maksud. Lebih bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Kalau orang kan bismillah, berarti setelah itu mau apa? tahu senilai kalau dia minum berarti minum. Paham ya? Lebih bisa menunjukkan apa yang dia inginkan Kan? Nah, barakallahu fikum. Wa annahu la yaftur fi dhihnil mubasmil. Eh, mubasmil ini. Paham ya? Dikarenakan tidak terpetik pada benaknya al-mubasmil. Siapa mubasmil itu? Orang yang mengucapkan bismillah tadi. Nah, illa hadza takdir kecuali takdir ini. Yang terpetik kan itu aja. Paham ya? Nah, enggak ada pesan yang lainnya. Ketika dia bawa, bawa piring, misalnya, bawa piring, warna ada nasinya, ada lauknya. Dia mau makan bismillah. Terpetak yang lainnya. Ya, yang terpetak yang mau makan itu. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Paham ya? Kata beliau, Nama li'annahu la yastur fi dhihnil mubasmir illa ada Dikarenakan tidak terpetak pada benaknya orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali apa? Eh, kecuali apa? Kecuali takdirnya. Takdirnya tadi loh, yang ketetapan dengan fi'il tadi loh. Nah, Misalnya contohnya. Nah, lau annaka sa'alta rajula alladhi qala 'inda al Kalau seandainya kamu bertanya kepada seseorang yang dia itu berkata ketika wudu bismillah anit takdir bi qawlihi Kamu tanya, takdirnya apa itu bismillah? Kamu enggak perlu tanya. Kamu tadi ketika wudu membaca bismillah takdirnya apa? Paham ya? Takdirnya apa takdirnya? Takdirnya mesti ya fi'il perbuatannya itu bismillah atau wadha. Nah, eh, ala bismillah ya tawakkal. saya dia akan mengatakan bismillah ya tawakkal. Jadi takbirnya itu nggak perlu tanya terus sudah secara tidak langsung sudah tahu gitu loh. Paham ya? ya? Misalkan dia mau megang paku, misalkan megang paku apa ya, paku. Bismillah. Itu tanyakan takdirnya apa takdirnya itu? Nggak perlu tanyakan gitu. Ya takdirnya mau apa tadi? Mau memaku atau memukulkan? Memukulkan palu. <laughs> Paham oh, ya? Takdirnya seperti itu. Enggak perlu kan takdirnya apa. Paham oh, ya? Enggak misalkan banyak sekali misalkan seperti banyak sekali per, permisalan seperti itu. Jadi enggak usah tanya takdirnya apa. Eh, karena tidak terpetik pada benak-benak yang ada itu, kecuali yang mengucapkan saja. Nah, ya, barakallahu fikum. Yang tidak terpetik pada benak orang yang mengucapkan bismillah tadi kecuali takdir yang tadi itu. Nah, takdir yang dia tentukan. Nah, Adapun berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa taala.